Surah Al-Furqan Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka hendaklah kamu mendengarkan dan diam, agar kamu mendapat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada Muhammad hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak mempunyai anak, yang tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak kuasa menolak bahaya terhadap diri mereka. Dan mereka tidak dapat mendatangkan manfaat. Serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain, hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu dengan orang-orang yang lain. Sungguh, mereka orang-orang kafir itu telah berbuat zalim dan dusta yang besar. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا Dan mereka berkata, Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Kemudian dongeng-dongeng itu dibacakan kepadanya setiap pagi dan petang. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا Dan mereka berkata, Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Atau mengapa tidak dilimpahkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Perhatikanlah Muhammad, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapat jalan untuk menentang kerasulanmu. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Maha suci Allah, yang jika dia menghendaki, niscaya dia menjadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia menjadikan pula istana-istana bagimu. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang gemuruh karena marah. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, Janganlah mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا Katakanlah Muhammad, apakah azab yang seperti itu lebih baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا Bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu, segala yang mereka kehendaki ada dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berfirman kepada yang disembah, Apakah kamu telah menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberikan mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup. sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka menjadi kaum yang binasa. Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu. Dan siapa yang berbuat zalim di antara kamu, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar. لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan rasul-rasul itu pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maka maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, mereka berkata, Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, Hijran mahjura. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Dan kami akan perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan. Dan kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا penghuni-penghuni surga pada hari itu, paling baik tempat tinggalnya, dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan, secara bergelombang. Kekuasaan yang mutlak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir.